paling bisa menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu agama. Maka belajar atau menuntut ilmu agama harus sabar, harus sabar entah pian datang dari jauh, entah sambil mengantuk, sambil uyuh dan seterusnya, maka seseorang tetap menuntut ilmu agama sekalipun dalam keadaan yang sulit. Sahabat Abdullah bin Ab, uh, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Laisa ilmu bi kasratir riwayah, innamal ilmu khasyah." Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya meriwayatkan hadis ilmu itu tidaklah dengan banyaknya meriwayatkan hadis tetapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka ilmu yang bermanfaat lagi barokah adalah ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah kita akan menyambung dan meneruskan kitab Syama'ilun Nabi yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Isa Tirmidhi dan kita di penghujung dari kitab memasuki bab ke-50 tentang hijamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau hadis-hadis yang berkaitan tentang berbekam. Di pertemuan setahun yang sebelumnya, sudah <laughs> lawas Bang kada kita teruskan. Uh, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan Muqaddimah tentang bekam. Beliau mengatakan bahwa bekam termasuk pengobatan yang bermanfaat dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya beberapa kali. Ya, tidak sekali tapi beberapa kali. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun juga pernah memberikan upah terhadap tukang bekam, tukang bekam ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar berbekam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkabarkan bahwa di dalam bekam ada syifa, ada kesembuhan. Dan bekam ini dengan sayatan pisau ke kulit atau yang lainnya dengan sayatan yang ringan. Kalau zaman sekarang kan dengan jarum, ya dengan jarum. Dan mengisap darah lewat alat bekamnya. Dan ini termasuk metode pengobatan yang dibolehkan oleh syariat. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathah: syarbati asal wa syaratati mihjam wa kayyati wa anha ummati anil kay." Kesembuhan ada pada tiga macam. Yang pertama minum madu, yang kedua sayatan bekam, yang ketiga kayatin kayatinar yaitu membakar kulit dengan api yang dipanaskan. Itu juga termasuk metode yang metode pengobatan. Namun ada mudarat. Tatkala besi dipanaskan kemudian dibakarkan ke kulit ya. Dan Nabi mengatakan, "Aku melarang umatku dari kai," yaitu membakar kulit dengan besi yang dipanaskan. Nah, sehingga dari hadis ini dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menyuruh umatnya untuk berbekam. Maka para ulama berbeda pendapat tentang berbekam apakah termasuk sunnah atau perkara mubah saja. Apakah termasuk sunnah atau perkara mubah saja seperti makan, minum, tidur, olahraga dan seterusnya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasul pernah bersabda, "Inna amsalama tadawaitum bihi al-hijamah al-hadis." Sungguh metode pengobatan yang paling ideal, yang paling bagus bagi kalian adalah hijamah atau bekam. Nah, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan mubah di antara ulama kontemporer yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, maka Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ya, beliau adalah seorang ulama salaf yang berasal dari Mesir, orang yang masih hidup. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mengatakan itu bukan amalan sunnah, tetapi mubah saja. Aktivitas mubah. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, Kemudian Syekh Abdul Musin Al-Abbad masih hidup orangnya. Kemudian Syekh Salih Fauzan dan Syekh yang lainnya. Mereka mengatakan bekam bukan sunnah. Hanya aktivitas mubah. Hanya aktivitas mubah. Di antara alasan mereka kenapa eh, bekam itu bukan sunnah tapi mubah saja. Dikarenakan bekam bukan perkara ibadah. Bukan perkara ibadah yang manfaatnya pun tidak berkaitan dengan akhirat. Nabi tidak pernah mengatakan kalau berbekam dihapus dosa. Nabi tidak pernah berbekam kalau berbekam dapat pahala. Kemudian khasiatnya apa? Berkaitan dengan dunia, yaitu kesehatan. Tidak berkaitan dengan akhirat, dosa diampuni atau pahala diberikan atau misalnya ditinggikan derajat, enggak tetapi murni untuk dunia yaitu kesehatan. Nah, sekalipun dia mubah, maka kita simpulkan bahwa bekam hukumnya adalah mubah bukan sunnah. Namun perlu diingat, sekalipun itu perkara mubah, sama seperti makan, mubah, minum, mubah, olahraga, sesuatu yang mubah, yang boleh. kalau diniatkan untuk perkara ibadah, untuk perkara takarrub mendekatkan diri kepada Allah, maka menjadi apa? pahala. Jadi bekam itu sama seperti makan, minum, olahraga. Kalau pian olahraga diniatkan supaya badan pian sehat, nyaman sembahyang, kau khusyuk, kada penggaringan. Kau belajar dengan khusyuk, kau bertahan lawas duduk belajar menuntut ilmu agama karena pian misalnya olahraga. Kalau diniatkan seperti itu maka perkara mubah menjadi ibah, ibadah. Nah, sama dengan bekam. Diniatkan untuk ibadah supaya kada penggaringan nyaman belajar. Ya. Supaya awak ringan misalnya, kepala kada sakit dan seterusnya. Maka perkara yang mubah kalau diniatkan ibadah maka menjadi pa pahala. Nah, kita kan para jamaah sekalian tidak bisa beribadah kepada Allah secara berkesinambungan selama 24 jam nggak bisa kita. Sholat terus baca Quran terus nggak bisa, susah. Namun ada namun ada perkara yang mubah kalau diniatkan ibadah maka menjadi ibah, ibadah. Seperti guringnya pian. Pian guring malam jam 9 sudah guring. Pian guring diniatkan untuk ibadah. Maka betapa banyak pahala yang pian dapatkan walaupun pian cuma guring. Pian niatkan sungsung -sung guring supaya bangun kalau bangun jam setengah lima. Kalau setengah jam misalnya tahajud atau misalnya pian sosom guring supaya subuh kawa bangun kada melandau. Itu kan niat ibadah. Kemudian pian sungsung juga guring malam supaya uh, kalau subuh kada mengantuk sembahyang. Karena kada lantung guring. Jadi perkara tidur yang mubah pian niatkan ibadah maka menjadi bernilai ibadah. Maka sepanjang itu pian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengamalkan tujuan hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara mudah diniatkan untuk ibadah. Nah, jadi intinya adalah maka walau alam pendapat yang kuat bahwasanya e, bekam adalah mubah, perkara yang mubah, perkara yang boleh. Yang secara asal tidak mendatangkan pahala kalau dikerjakan dan tidak mendapatkan dosa kalau ditinggalkan. Itu perkara yang mubah. Namun tadi ketika diniatkan untuk ibadah maka bernilai sebagai pahala. Di antara alasannya adalah karena manfaat dari bekam bukan berkaitan dengan akhirat tetapi murni dunia yaitu untuk kesehatan. Kemudian eh, Bekam ini termasuk jenis pengobatan dan pengobatan itu termasuk hal yang disuruh oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berobat itu tidak menafikan tawakal, berobat tidak menafikan tawakal. Bahkan berobat dikatakan sebagai ikhtiar dan ikhtiar termasuk bagian dari tawak tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tadawu ibadallah, fa inna Allah subhanahu lam yadh' da'an illa wada'a ma'ahu shifaan illa al haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah." Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan penyakit kecuali Allah meletakkan pula padanya kesembuhan. Maka setiap ada penyakit pasti ada kesembuhan, pasti ada obatnya. Kenapa kadang kita uh, mengatakan karena obatnya jar, kayak misalnya AIDS tidak ada obatnya, sebenarnya ada namun belum ditemukan. Maka kewajiban kita meyakini setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Kecuali kata Rasul yang tidak ada obatnya adalah al-haram, tua. Nah, tua itu Rasul kategorikan sama seperti penyakit karena kalau karena kalau kita kena penyakit kan otomatis fisik kita lemah. Maka begitu pula ketika orang itu sudah menjadi tua, menjadi renta, ya, maka fisik dia semakin lemah. Entah mata yang sudah berkurang penglihatan, telinga yang sudah tidak tajam lagi mendengar, ya, dan seterusnya. Maka Rasul mengatakan, semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Maka tidak ada obatnya kembali muda tidak ada. Kemudian masuk di hadis yang pertama, ini murojaah. Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditanya tentang usaha bekam, hasil atau upah dari bekam. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjawab, "Ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah, fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin wa kallama ahlahu fa wada'u anhu min kharajihi." Wa qala inna afdala ma tadawaitum bihil hijamah au inna min amsali dawaikumul hijamah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika sahabat Anas bin Malik ditanya tentang upah dari berbekam, maka beliau menjawab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbekam. Yang membekamnya adalah Abu Thaibah. Abu Thaibah. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Nafi. Nafi. Ada juga yang mengatakan bukan yang demikian. Ada yang mengatakan namanya adalah Nafi, ada juga yang mengatakan bukan demikian. Dan Abu Thaibah adalah seorang budak. Adalah seorang budak. Nah, ketika beliau yaitu Rasul dibekam oleh Abu Thaibah, maka Rasul memerintahkan sahabat untuk memberinya dua sok makanan. Untuk memberinya dua sok makanan sebagai upah dari bekam tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mengambil upah dari bekam boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi mengasih. Kalau seandainya tidak boleh haram, maka Nabi tidak mungkin mengasih. Kemudian dan Rasul berbicara kepada tuannya agar meringankan khorajnya. Jadi budak itu para jamaah sekalian, ketika dia ingin bekerja atau memiliki profesi, maka tuannya berhak untuk mengambil upah darinya. Jadi misalnya ada seorang budak kata tuannya, "Kalau kamu bekerja, kalau kamu sebagai tukang be tukang bekam, saya silahkan, saya bebaskan, saya bolehkan, saya izinkan, tapi kamu harus nyetor dulu duit kepada saya. Nah, setoran itu dinamakan dengan kharaj, dinamakan dengan kharaj, yaitu semacam upeti lah atau upah yang harus diberikan budak kepada tuannya karena tuannya mengizinkan dia untuk bekerja. Nah, sebenarnya uh, si budak ini harus memberikan dia tiga sok, tiga sok makanan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meringankan dia untuk diberikan cuma dua sok saja, dua sok saja. Jadi Nabi meringankan dan berbicara kepada si tuannya agar uh, meringankan kharajnya tadi, upahnya tadi, sehingga tidak banyak dikurangi sampai dua sok makanan saja. Nah maka di sini kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Kan budak ini apa? Dia membekam nah Nabi kebaikan. Nah, Nabi membalas dengan dua kali. Yang pertama memberi makanan, yang kedua meringankan upetinya. Sehingga dia tidak bayar banyak dengan tuannya. Nabi diminta keringanan terhadap tuannya. Nah, maka para jamaah sekalian, sebagaimana hadiah ketika ada seseorang yang memberi kita hadiah, maka disunahkan untuk membalas hadiah tersebut. Ya, maka disunahkan untuk membalas hadiah tersebut. Maka minimalnya ketika kita diberikan sesuatu, diberikan kebaikan, kita tidak bisa membalas dengan kebaikan serupa misalnya, maka minimalnya dengan apa? Dengan mendo mendoakan. Itu adalah kebaikan yang paling mudah yang kita bisa berikan kepada orang orang lain dengan ucapan jaza kalauhu khairan. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang berbuat baik kepada beliau maka beliau bah, balas. Ya, bahkan di sini dua kali. Yang pertama beliau kasih makanan, yang kedua minta keringanan kepada tuannya agar upahnya tidak terlalu banyak. Kemudian Nabi mengatakan dan bersabda setelah dibekam, sesungguhnya pengobatan yang paling afdol adalah be bekam. Atau beliau mengatakan sesungguhnya pengobatan yang paling ideal untuk kalian adalah be bekam. Maka di sini adalah irsyad yaitu bimbingan atau petunjuk untuk mengambil metode apa? Be bekam. Karena Rasul mengatakan sesungguhnya pengobatan yang paling afdal untuk kalian adalah be bekam. Maka di sini menunjukkan bahwasanya bekam terdapat di dalamnya manfaat yang besar. Bukan cuma Nabi yang langsung mempraktekkan, bahkan beliau juga menyarankan dan menyuruh kita untuk ber, berbekam. Bahkan di dalam kitab Tibun Nabawi, ya, kitab Ibnul Qayyim, yang mana itu adalah bagian dari kitab uh, Zadul Ma'ad. Beliau secara panjang lebar berbicara tentang bekam, ya, berbicara panjang lebar tentang tentang bekam. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul pernah mengatakan tentang status dari upah bekam. Rasul pernah mengatakan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rafi' bin Khadij, kasbul hajjam khabith. Kasbul hajjam khabith upah atau hasil dari tukang bekam adalah buruk. Nah, hasil dari atau duit yang dihasilkan oleh bekam itu khabith, itu bu, buruk kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perhatikan jamaah sekalian, walaupun Rasul katakan sebagai, sebagai khabith, jelek atau buruk, bukan berarti ha, haram, bukan berarti haram. Di antara dalilnya apa? Ya ini hadis ini. Rasul memberikan makanan kalau seandainya itu haram maka Rasul tidak mungkin mengasih makanan sebagai upah. Nah, buruk itu juga bukanlah sesuatu yang haram dikarenakan Nabi pernah mengatakan ada tanaman dia halal namun Nabi katakan sebagai yang buruk. Syajaratani khabithatani. Dua pohon yang khabith yang buruk yaitu apa? Bawang putih dan bawang me merah karena dia mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka Rasul katakan sebagai tanaman yang buruk. Apakah haram untuk dimakan karena Rasul katakan sebagai buruk? Maka jawabannya ti, tidak. Maka begitu pula upah dari be, bekam. Memang Rasul katakan sebagai yang buruk namun dia halal untuk di, diterima. Nah, kenapa dikatakan itu sebagai yang buruk? Ya. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dikarenakan Bekam itu adalah jenisnya ta'awun, menolong. Maka afdalnya menolong itu ikhlas. Menolong itu ikhlas tanpa mengambil upah. Contoh misalnya pian pakai mobil. Kemudian mobil pian mogok, hendak minta didorong. Kemudian banyak orang, kami hakone mendorong tapi bayar kami upah kami. Kira-kira itu halal apa tidak? Halal, jasa kan mendorong. Tapi afdolnya mana? Kalau seandainya itu dilakukan secara ikhlas, tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula bekam ya. afdolnya tidak diterima, namun kalau dia menerima maka tidak menga tidak mengapa. Kemudian alasan yang kedua, karena bekam itu di zaman Nabi profesi siapa? Budak profesi bu budak. Sehingga orang yang merdeka tidak elok kalau seandainya dia menjadi tukang bekam. Dalam rangka untuk men, untuk apa namanya e, menjaga wibawa diri ya, menjaga wibawa diri orang yang merdeka, maka alangkah baiknya dia tidak mengambil upah dari be, bekam. Karena itu adalah profesi para bu budak Allahu alam bisa. Namun kita katakan tadi adalah Apakah boleh dia mengambil upah dari beka? Maka jawabannya bahwa boleh. Namun sebaiknya afdolnya adalah dia tidak menerima. Kemudian hadis yang berikutnya Hadis nomor 361. Berkata Imam Tirmidhi haddatsana Amr ibn Aliin qala haddatsana Abu Daud At-Tayalisi qala haddatsana Warqa ibn Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa'ataitul hajjama ajrahu. Kata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Amr bin Ali. Beliau berkata menceritakan kepada kami Abu Daud. Abu Daud di sini bukan pengarang Sunan, Sunan Abu Daud bukan, tapi Abu Daud At-Toyalisi. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Warqa bin Umar dari Abdul Ala dari Abu Jamilah dari sahabat sekaligus menantu sekaligus khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam berbekam dan menyuruhku. Lalu aku pun memberikan upah kepada tukang bekam. Lalu aku pun memberikan upah kepada tukang bekam. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbekam. Lalu Rasul menyuruh Ali untuk berbekam. Kemudian karena Rasul memberikan upah kepada tukang bekam, maka kata Ali bin Abi Thalib saya pun memberikan upah kepada tukang bekam. Maka ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Langsung lanjut ke hadis berikutnya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Harun ibnu Ishaq Al-Hamdani menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq Al-Hamdani. Beliau berkata, menceritakan kepada kami Abdah dari Sufyan Ats-Tsauri dari Jabir bin Yazid. Jabir bukan sahabat ya. Karena ada juga namanya Jabir bin Abdullah. Beliau sahabat ini bukan sahabat. Dari Jabir bin Yazid dari Asy-Sya'bi. Sya'bi bukan nama asli ya. Itu adalah gelar. Nama beliau adalah Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama fil akhdaini wa bainal katifaini. Wa a'tal hajja ma'ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di akhdaini. Akhdai adalah dua urat yang berada di samping leher jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam di ini, yaitu dua urat yang berada di samping leher. Nah ini leher samping kanan dan kiri ada urat. Nah disitulah Rasul pernah berbekam. Jadi titik yang paling umum kalau kita kada tahu titiknya maka titiklah di bagian leher di samping. Ya. Itu yang pertama titiknya. Kan kadang ada juga orang pelatihan bekam. Ada titik-titik khusus yang harus belajar. Ya. Kayak misalnya di dahi salah salah penubian terkena urat urang Jadi ada titik-titik yang umum. Misalnya di bagian leher. Kemudian juga wabainal ini dan di antara dua pundak bahu. Nah, ini kan bahu. Di tengah-tengahnya itu bagian titik yang umum. Dan juga titik yang paling bagus untuk be bekam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam di dua urat yang berada di samping leher dan juga di antara dua bahu. Ini adalah titik yang umum. Pian kada belajar gin bisa. Nah, jadi silahkan bekam bagian sini kemudian bagian apa di antara dua dua pundak. Dan kata Abdullah bin Abbas, beliau Rasul memberikan upah kepada tukang bekam. Seandainya itu haram, upah itu haram, maka tidak mungkin Rasul memberikan uh, upah. Itu menunjukkan itu adalah ha, halal. Dan hadis ini juga sama dengan hadis yang sebelumnya. Namun dijelaskan di titik mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, yaitu di bagian leher. Kemudian yang kedua di antara dua pundak. Ya, ini adalah termasuk titik yang tebal ya, jadi mudah untuk di, jadi banyak darahnya termasuk titik yang tebal di bagian badan dan termasuk yang banyak darahnya. Jadi ini titik yang umum ketika kita ingin dibekam. Jadi kalau pian kada pusing misalnya anak berbekam beli alatnya. <laughs> pian kalon bini pian bergantian ya. Pian belajar di YouTube pun bisa itu nah. Tapi ketika dia ada titik-titik yang khusus yang berkaitan dengan mata, kepala di sini itu harus belajar ya harus belajar. Jadi kalau titik yang umum itu di bagian belakang ya. Itu umum. Jadi pian kalau bisa nukar alatnya ya kemudian kau bergantian lawan anak, lawan bini tiap bulan, kemudian menentukan tanggal-tanggalnya sebagaimana Nabi nanti disebutkan tanggal apa saja Nabi berbekam. Kemudian langsung ke hadis yang selanjutnya nomor 363. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq, beliau berkata menceritakan kepada kami Abdah dari Ibnu Abi Layla dari Nafi' dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fahajamahu wa sa'alahu kam kharajuka?" Faqala salasatu asu' fawada'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. Kata sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil tukang bekam. Lalu tukang bekam ini membekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bertanya kepadanya, "Berapa upetimu atau kharajmu?" Yaitu upeti yang dibayarkan kepada si majikan karena dia sudah diizinkan untuk bekerja. Maka Rasul bertanya kepada dia, "Berapa upetimu yang kamu harus bayarkan kepada si tuan?" Maka dia menjawab, tiga sok, tiga sok makanan." Kemudian Rasul berbicara kepada majikannya agar meringankan satu sok. Berarti yang dia bayar berapa? Dua sok. Ya, dua sok. Kemudian selain Rasul meringankan upetinya, Rasul juga memberikan dia apa? Uh, upah. Maka di sini pian lihat ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada Nabi, maka Nabi pun juga berbuat bah, baik, bahkan melebihkannya, bukan cuma sekali kebaikan beliau, tapi dua kali. Yang pertama beliau kasih upah, yang kedua beliau berbicara kepada majikannya agar meringankan upeti yang dia harus bayar kepada majikannya. Inilah bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberikan kebaikan dari orang lain, maka Rasul membalas kebaikan tersebut. Kemudian langsung hadis yang berikutnya 364. Imam Tirmidzi berkata, menceritakan kepada kami Abdul Quddus bin Muhammad Al-Attar Al-Basri. Al-Attar secara makna harfiah maknanya adalah tukang minyak wangi atau penjual minyak wangi Attar. Minyak wangi artinya apa dalam bahasa Arab? Itrun. Tukang minyak wanginya Attar. Sebagaimana hijamah bekam, tukangnya hajam. Nah, hijamah bekamnya. Hajam tukang bekang, Itrun minyak wangi, atorun tukang minyak wangi. Zaitun minyak, zayyat tukang minyak. Hidaun sepatu, hadzaun tukang sepatu. Jadi banyak para ulama itu di akhir nama beliau disebutkan profesinya. Karena banyak ulama itu berdagang bahari, kada kayak zaman sekarang bang macam-macam ini itu kadang berdagangnya online, ya banyak lah. Jadi zaman dulu para ulama itu banyak berdagang, ya banyak berdagang. Makanya di penghujung nama mereka itu banyak profesi. Antazaya tukang minyak atau ator tukang minyak wangi ya. Atau apa al tukang sepatu dan seterusnya. Kemudian beliau berkata menceritakan kepada kami amar bin Ibnu Asim. Beliau berkata menceritakan kepada kami Hammam dan Jarir bin Hazim. Mereka berdua mengatakan, menceritakan kepada kami kota dah ini eh, tabi'in, murid dari Anas bin Malik dan beliau adalah seorang yang buta, ya, yang buta. Namun fisik beliau yang kurang itu tidak menghentikan beliau untuk belajar. Ya, maka beliau adalah termasuk tabiin yang utama, murid dari Anas bin bin Malik Qatadah bin Da'am As-Sadusi. Nah, uh, tabi'in ini mengambil hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhdaini wal kahil wa kana yahtajimu li sab'a asyrata wa tis'a asyrata wa ihda isrin." Kata sahabat Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berbekam pada dua urat yang ada di leher dan juga di antara dua bahu. Dan beliau berbekam tanggal berapa? Tanggal 17 dan 19 dan 21. Namun in, namun ini bulan Qamariyah bukan bulan Masehi. Tanggal 17, 19 dan tanggal 21 setiap bulan Qamariyah. Nah, maka ini termasuk yang pertama titiknya tadi disebutkan yaitu di dua urat leher, kemudian di antara dua pundak. Maka ini adalah titik yang paling bermanfaat ketika berbekam. Dan ini juga dibuktikan dari penelitian kesehatan atau medis yang mana mereka mengatakan dan menjelaskan bahwa titik yang paling bagus untuk berbekam adalah di bagian leher dan bagian di antara dua pundak. Kemudian juga tanggalnya tanggal 17, 19 dan 21. Nah, kenapa tanggal tersebut Nabi berbekam? Ternyata ada juga manfaatnya. Pada tanggal tersebut darah lagi naik, darah lagi bertambah. Lagi ber bertambah. Maka sangat bagus untuk ber berbekam. Darah bertambah ketika pada tanggal tersebut, yaitu tanggal berapa tadi? Eh 17, 19 dan tanggal 21. Maka itulah waktu yang paling bagus untuk berbekam. Titik yang paling bagus adalah bagian leher dan bagian antara dua bahu, sedangkan waktu yang paling bagus adalah 17, 19 dan 21. Nah, pian mudah kalau berbekam kalau punya alatnya. Tukar. <laughs> Tiap bulan pian kawa mengamalkan. Ya. Kawa ya paling mudah lah. Pian kawa sekeluargaan. Terkadang kita berbekam memikirkan dulu berapa upahnya nih <laughs> Ya nukar ranah yang perkumpulan misalnya dalam satu komplek kalau bagi tinggal bagaimana tutorialnya buka di YouTube sangat banyak ya berbekam. Kemudian hadis yang terakhir tentang bekam hadis nomor 365. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ishaq bin Mansur Beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Razak As-San'ani, orang San'ani Yaman dari Ma'mar bin Rashid dari Qatadah bin Da'am As-Sadusi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau bersab beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim bimalal ala dhahril qadam Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dalam keadaan berihram beliau berbekam ketika berihram. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa ketika haji kah, umroh kah sedang berihram, maka pian berbekam. Di mana beliau berbekam di Malal? Malal itu adalah lembah antara Mekah dan Madinah, namun lebih dekat ke arah Madinah. Lembah yang antara Mekah dan Madinah, namun lebih dekat ke arah Madinah. Nah, di mana titik yang beliau bekam zahril qadam telapak punggung kaki ya telapak kaki di telapak kaki nah ini asam urat misalnya pian bangun guring sakit di bagian tumit nah itu dibekam aja Nabi juga pernah berbekam di bagian telapak kaki ya telapak kaki nah, misalnya bangun guring kenapa sakit di tumit nah itu bisa asam urat pian nyeri nah maka pian bisa bekam bagian bagian situ. Nabi juga pernah berbekam di telapak kaki. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya berbekam tidak mengapa ketika sedang berihram karena berbekam hanya sebatas mengambil da darah. Berbeda ketika berpuasa. Hukumnya adalah batal berbekam ketika berpuasa. Namun ketika berihram maka tidak mengapa. Nah, seandainya ketika dia berihram. Kemudian dia kena penyakit di kepalanya yang harus dibekam kalau ingin sembuh misalnya. Otomatis kan dikarik tuh rambutnya. Dan ketika ihram kan tidak boleh dipotong rambut atau mencabut rambut pun nggak boleh, satu dua nggak boleh. Seandainya ketika dia berihram ternyata ada penyakit yang manfaatnya bisa di, bisa digunakan dengan berbekam yang dihilangkan dengan berbekam. Darurat misalnya, ini berbekam ini bisa menghilangkan penyakitnya. Otomatis kan di dicukur. Nah, maka boleh dia mencukur, kemudian dia berbekam namun harus bayar fidyah dengan memilih tiga tiga fidyah. Entah dengan berpuasa, kemudian memberikan makan atau dengan menyembelih kam, kambing. Tentu pian yang paling mudah yaitu berpuasa <laughs> tiga hari. Ketika misalnya ada ada penyakit kemudian mengharuskan berbekam. Allah a'lam bisawab. Kemudian bab yang baru sedikit kita baca. Bab ke-51 yaitu tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada sebuah ada sesuatu yang begitu besar, yang begitu agung maka dia banyak memiliki nama. Seperti Allah yang sangat agung banyak memiliki nama. Seperti pedang yang manfaatnya begitu besar, maka dia banyak memiliki nama. Bahkan ada yang menyebutkan nama pedang itu ada sekitar 500-an nama. Saking banyaknya man, manfaat ketika memakai pedang. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga sosok yang agung, sosok yang besar, maka beliau memiliki nah, nama. Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan mukaddimah terkait bab ini. Kata beliau, linabiyina sallallahu alaihi wasallam asmaun adidah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang bermacam-macam. Dan wa kasratu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam min kasrati awsafihi jamilah. Banyaknya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan banyaknya sifat mulia yang ada pada diri beli, beliau. Jadi adanya nama itu karena ada sifat mulia yang terdapat pada diri beli, beliau. Jadi nama beliau itu menunjukkan sifat beliau, sifat beliau yang mulia. Maka falaisat asma'uhu mujarrada a'lam. Maka tidaklah nama nabi itu hanya sebatas nama. Tidak. Bal hiya a'lamun dalatun ala Tetapi dia adalah nama-nama yang menunjukkan makna, ada maknanya. Bahkan nama tersebut menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh nah, nabi. Misal ada orang yang diberikan nama misalnya apa namanya? Karena ini aku tujuh berkelahi, maka dinamakan misalnya Udin Jagau misalnya. Kenapa? Karena dia punya watak, punya sifat ketujuh beka, bekelahi. Berarti nama ini memiliki nam, memiliki makna, namun maknanya kurang baik ketujuh beka, bekelahi. Nah, seperti, itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak memiliki nama namun bukan hanya sebatas nama saja, namun ada maknanya dan Rasul terkandung di dalamnya sifat yang menunjukkan nama tersebut. Hadis yang pertama nomor 366 berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi dan yang lain. Beliau mereka mengatakan Haddatsana Sufyan menceritakan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini bukan Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Dari tabi'in Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Tabi'in pertama yang mengumpulkan atau membukukan hadis yaitu Imam Az-Zuhri, namanya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Tabi'in yang pertama yang membukukan kitab hadis. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya yang bernama Mut'im. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-mahil ladzi yamhullahu biyal kufra wa ana al-hashirul ladzi yuhsyarun nasu ala qadami wa ana al-aqibu wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabiyyun." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Yang pertama ana Muhammadun saya bernama Muhammad dan inilah nama yang paling masy masyhur Muhammad. Dan nama ini adalah nama yang diberikan oleh ayah beliau yang bernama Abdul Abdullah dengan ilham Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengilhami ayahnya untuk memberikan nama baik yang beliau lahirkan bernama Muhammad. Tujuannya apa? Ini namanya tafaul. Kalau istilah tauhid namanya tafaul. Berbaik sangka optimis, mudah-mudahan anak yang bernama Muhammad, yang artinya apa Muhammad? Yang dipuji, ya, isim maf'ul. Muhammadun yang memuji, Muhammadun yang dipuji. Semoga dia dipuji di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Terpuji di dunia dan di akhirat. Jadi pemberian nama itu sangat penting. Karena kita berfaal, bertafaul, optimis dan berbaik sangka, mudah-mudahan nama itu menjadi sifat bagi si si anak. Maka harus tahu kita kalau seandainya kita menamakan anak dengan bahasa Arab. Ya. Terkadang tidak tahu artinya, yang penting bahasa Arab. Musia menamakan anak Sakor, kita nama neraka sekalinya. Fajira Fajir itu apa fajir? Keji. Oh, fajira namanya. Perempuan yang keji. Bahaya. Ya. Maka harus perhatikan nama-nama anak pian. Terkadang mencari nama di Google. Dicari Arabnya kereda. <laughs> Jadi contoh yang yang yang ulun dapatkan sendiri. Sonum. Apa arti sonum? Itu tukang berhala sekalinya artinya. So pakai so ya. So nun, waw dan mim. Sonum itu tukang berhala artinya. Dulu ulun pernah mengakikahkan seorang ikhwan lah. Nama anaknya Sonum pakai so. <laughs> Ulun ganti. Sonum artinya apa? Sonam kan berhala. Sonum tukang berhala. Nah, subhanallah anaknya nanti anak tidak tukang berhala kah? Maka diganti ya. Jadi terkadang nama-nama cari di Google nama-nama yang baik Pian iya, kada tahu ini websitenya dari mana, dari langsung ada. dicari Arabnya nggak ada. Dari mana dia dapatkan seperti itu ya. Sonum tukang berhala sekalinya. Maka pian harus perhatikan nama-nama anak pian. Ada juga nama oh, ini pernah di kandangan ya. Nama anaknya itu Janeta. <laughs> Sehingga kasihan inya. Sehingga inya di dianggap bukan Islam. Maka namanya orang-orang sana ya, orang sungai. Namanya Janeta. Sehingga akhirnya apa? Bisa mati kekawanannya kasihan. Bisa mati ke kekawanannya. Mungkin janeta itu adalah apa namanya? Eh, diambil dari kata jannat, surga-surga kan jannat. Lalu diubah-ubah di, supaya bagus janeta. Nah, kasihan anaknya. Dikira bukan orang muslim. Nama namanya nama bukan nama muslimnya. Jadi ketika Ben memberikan nama maka pian perhatikan juga jangan jangan sampai anak pian menjadi bahan bulian karena nama. Contoh nama Arab, Syabun kan pemuda. Tapi kalau kita kan Syabun disambati sabun, sabun, sabun kasihaninya. Misalnya memberikan nama dengan Syabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Namanya kan bagus hadis Nabi. <laughs> Tapi kasihan ini nantinya ya di bahasa Indonesia sabun ya sabun nanti khawatirkan dia menjadi apa namanya e, dihina macam-macam bulian kesian ya maka pian harus perhatikan e, kondisi sekitar juga ketika mengasih nama anak pian nah jadi yang pertama kata Rasul saya bernama Muhammad dan inilah nama yang paling masyhur Muhammad artinya yang terpuji mudah-mudahan dan benar bahwasanya Rasulullah SAW adalah terpuji di dunia dan di akhirat Kemudian yang kedua, wana Ahmad. Saya adalah Ahmad. Ahmad ini ada dalam ilmu bahasa Arab ada dua jenis asal makna. Ahmadu itu bisa maknanya fi'il mudhari, fi'il mudhari yang artinya aku memuji dari kata hamida yahmadu tasrifan nomor 13 ahmadu saya memuji atau ahmadu itu diambil dari kata isim tafdil artinya yang sangat memuji atau yang lebih memuji, yang sering memu memuji. Nah, maka makna yang kedua ini yang diambil dari nama Rasul Ahmadu orang yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala. Ahmadun nasilillah. Kenapa dinamakan dengan nama ini? Karena beliau adalah manusia yang paling memuji Allah Subhanahu wa taala dan saling dan sangat mengagungkan pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala.